Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada Kembali lagi kita bersua dalam program Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Acara yang selalu setia menemani Anda tentunya Setiap menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini Ya Beberapa episode sudah kita lewati, tandanya juga sudah beberapa hari ya kita melewati puasa di bulan Ramadan, menjalani ibadah saum di bulan Ramadan ini dan sekarang sudah masuki 10 hari kedua tentunya. Dan semoga di 10 hari kedua ini ya kita bisa senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan juga tentunya kita menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk bisa lebih memaknai setiap ibadah kita. Dan untuk itu sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung bersama kami tentunya dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Karena setiap hari akan menghadirkan guru-guru kita yang berbeda-beda dengan berbeda tema juga. Dan tema kita kali ini yaitu mengangkat uh, tema yaitu naik turunnya keimanan bersama guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga Ustadz kita Ustadz Soleh Mahmud yang Alhamdulillah sudah bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Ya pemirsa disiarkan langsung dari Masjid Masjid Fajrul Islam Jakarta, Jakarta, Jakarta Selatan dan tentunya nanti kami akan memberikan juga kesempatan untuk Anda untuk bergabung bersama kami melalui kuis persembahan dari Top One Action Matic. Pemirsa inilah dia Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ustadz Soleh Mahmud. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Pemirsa Tablik Akbar TV One di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah yang mulia Ayahanda Ad-Duktur Kiai Haji Zainuddin MZ Dan segenap kaum muslimin muslimat yang hadir di masjid yang mulia ini Insya Allah kita semuanya dalam naungan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah Allah titipkan di hati kita keimanan, keyakinan atas kebesaran Allah. Tapi perlu kita ketahui Iman itu statis. Dia tidak statis maksudnya dia labil, dia bisa berubah-ubah. Kadang naik, kadang turun. Dia bisa naik bersamaan dengan meningkatnya amal ibadah kita kepada Allah. Dan dia pun bisa turun bersamaan dengan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa Iman itu kata Rasul bertambah dan berkurang. Dia bertambah jika kita beribadah kepada Allah dan dia akan turun drastis berkurang jika kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan kualitas keimanan kita tersebut. Satu, kerjakan, jalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong banget kalau ada orang mengatakan, "Wow, iman saya kuat, iman saya hebat," tapi sholat nggak pernah. Puasa jebol terus setiap hari. Zakat pelitnya 70 setan. Bohong kalau iman dia bertambah. Yang wajib mesti dia kerjakan baru keimanan keimanannya akan terus naik dan terus bertambah insya Allah yang kedua jalankan juga perintah-perintah yang sunnah sebagai bonus tambahan jangan giliran gaji aja pengennya nambah giliran pahala ibadah nggak mau nambah-nambah giliran mau lebaran sebentar lagi yang ditungguin bonus tambahan THR bener nggak ayo ngaku bener kan tapi giliran untuk ibadah yang sunnah malesnya bukan main. Di antaranya ada sholat sunnah tara, tarawih, ada kemudian sunnah duha, ada infak sedekah. Betul? Jangan ngaku saya beriman kepada Allah. Lihat kotak amal energi. Tiap Jumat duduk paling depan. Jikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok kanan kota Kamal masih jauh. Begitu dekat Astagfirullah Astagfirullah Begitu lewat Alhamdulillah Bagaimana imannya mau bertambah Kalau yang sunnah sebagai bonus tambahan untuk keimanannya nggak dia kerjain Itu yang kedua Yang ketiga dengan cara apa? Menjaga indera kita. Termasuk mata kita. Karena mata ini adalah pintu masuk yang bisa merusak iman kita. Dari mata turun ke hati ngeliat janda seksi sekali akhirnya jantung embot-embotan setengah mati ya itu yang harus kita jaga diantaranya tiga hal minimal nanti insya Allah guru kita Al Mukarram Ayahanda Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ akan melanjutkan dan memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita Subhanallah terima kasih Ustaz Ahmad ya, dari mata turun ke hati turun ke hati Waduh, dari hati janda, turun ke perut, turun ke perut. <laughs> lapar maksudnya baik ya kalau puasa begini memang segala sesuatu yang terlihat di mata kita kita seakan menggiurkan kita gitu ya, apalagi makanan, ya, betul. minuman ya. Jangankan minuman, lihat es balok aja di jalan ngiler ya. Ngiler, Masya Allah ya. <laughs> Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tentunya dengan guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ akan berceramah tausiah bersama kita di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. bulan Ramadan memang bulannya umat Islam ini berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Ya, tetapi tidak sedikit juga umat Islam yang tergoda juga untuk melakukan perbuatan dosa ya karena tidak kuat untuk mengendalikan dirinya. Nah, mungkin tepat sekali dengan tema yang kita angkat yaitu naik turunnya iman seseorang. Nah, untuk kesempatan kedua seperti jadi janji yang sudah sampai saya, saya sampaikan tadi, ini adalah giliran dari guru kita, Kiai Haji Zainuddin Amzat yang akan menyampaikan kepada kita semua. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air Al-Mukarram Ananda Ustadz Saleh Mahmud sudah bicara soal pasang surut keimanan 13 tahun lamanya Rasul berjuang di Mekah Memulai dari sini Membangun iman, menata akidah, meluruskan keyakinan 13 tahun di Mekah itu pasang fondasi. Dengan hitungan Kalau fondasi kuat, bangunan aman Pondasi rapuh, bangunan runtuh Pondasi mencong, bangunan bengkok bangunan mah bagaimana pondasinya orang hidup bagaimana keimanannya iman abstrak nggak kelihatan tapi bisa dinilai dari mana dari gejala yang ditimbulkannya dalam bentuk amal tadi itu ibu percaya nggak di situ itu tuh ada setrum tuh percaya nggak kelihatan setrumnya Tahu ada strom dari mana? Dari nyala. Kalau ada strom, lampu nyala. nyala. Kalau ada strom, mic bunyi. Kalau ada strom, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang Strum ada, lampu nggak nyala. Anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. <laughs> Ya. Strum ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strum ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya <laughs> koslet. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga, iman. Boleh saja zaman berubah, tapi akidah nggak boleh goyah. Silahkan saja masa berganti, tapi iman jangan sampai mati. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Abu Hanifah bilang iman itu empat macam. Kita masuk yang mana? Ayo kita periksa. Berapa macam, Bu? Berapa? Empat. Empat apa? Empat macam. Macam apa? Macam empat. Loh, Gua bolak-balik pusing diri deh lo. <laughs> Yang pertama ada imanun yazidu wala yankusu. Ada iman yang tambah terus, nggak pernah kurang. Ini contoh buat kita tambah, tambah, tambah dan nggak pernah kurang. Ini siapa? Imanul Anbiya wal Mursalin. Imannya para nabi, imannya para rasul. Buka sejarah. Nggak ada nabi yang dianak emaskan. Semua diuji, dicoba, macam-macam penderitaan dalam berjuang menegakkan keyakinan. Tapi makin berat ujian, makin berat perjuangan, makin mantap iman. Belum pernah kita baca sejarah ada nabi minta berhenti. Enggak hmm, kuat Tuhan bubar aja lah. Enggak, enggak. Makin dihantam cobaan, makin kuat iman. Ini iman yang harus kita contoh. Kan ujian yang paling berat yang menimpa para nabi. Di bawah itu para aulia, para wali di bawah itu baru para ulama. Ke bawah dan ke bawah diuji tiap orang menurut kekuatan imannya. Menurut keteguhannya berpegang kepada agama. Makin tinggi iman, makin besar bisikan iblisnya. Jadi kalau kita ini iman-iman tipisan, yang goda tuh iblis recehan aja. Ini yang begini gue senggol juga miring nih. Udah, iblisnya kecil-kecilan aja. Tapi makin tinggi kualitas iman, makin berat juga iblisnya itu. Baik, kita lanjut lagi kayaknya. <laughs> lagi puasa, ntar kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi ya. Mendengar ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya hanya di sini, di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. kalau masuk jam setengah lima nih biasanya di sekitar Jakarta nih orang sudah sibuk cari makanan berbuka puasa ya. Kalau ibu-ibu di sini mah bukannya nggak usah repot ya bu ya, santai ya bu ya. Santai tuh matanya melotot semua. <laughs> Santai-santai apaan. <laughs> Baik, pemirsa kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan Sri Mubarak 31 Hijriah. Buat Anda yang baru saja bergabung ya, di segmen sebelumnya tadi eh, Kiai Zainuddin MZ sudah menyampaikan kepada kita ada beberapa jenis atau tingkatan keimanan. Yang pertama itu iman para nabi yang selalu meningkat dan habis itu terpotong. Lanjutannya Kiai, <laughs> silakan Kiai. Iya. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, jadi pada tingkat terpertama tertinggi iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kesitulah kita mencontoh imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ada iman itu yang la yazidu wa la yankusu. Tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman stabil. Dari dulu apa gini hari imannya begitu aja. Dari tahun atu sampai sekarang. Begitu aja imannya, tambah enggak, kurang enggak. Iman jenis apa ini? Ini imannya para malaikat. Dari dulu ya gitu aja. Tidak bertambah, tidak juga berkurang. Karena indikasi berkurang dan bertambah dengan amal dan maksiat. Berkurang karena maksiat, bertambah karena amal kebajikan. Nah, malaikat nggak nambah tuh amalnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh tasbih, tasbih aja. Yang lain nggak. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh nyabut nyawa, nyawa jadi dibedolin. Yang lain nggak. Ada malaikat yang sejak ditugaskan disuruh ya apa nyampain wahyu, wahyu aja urusannya, yang lain enggak. Tapi malaikat juga imannya enggak berkurang. Kenapa? Enggak ada kecenderungan maksiat. Enggak pernah Jibril kita dengar korupsi ayat. Wah ini ayat bagus nih, gue pakai sendiri aja nih ah. Enggak usah sampein sama Muhammad. Enggak pernah. Malaikat maut nggak pernah salah. Orang belum mestinya mati diwatiin karena nggak demen. Nggak, nggak, nggak. Statis, stabil. Dari dulu sampai sekarang imannya seperti itu saja. Tambah tidak, kurang pun juga tidak. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, imanun yazidu wayan yankusu. Kelas iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang kadang naik kadang juga turun ini umumnya kita umumnya kita kadang-kadang iman naik wah gua keluar-keluar dari masjid uh, Masya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah naik kadang-kadang iman turun tiga bulan gak ke masjid <laughs> mengalami grafik pasang surut naik turun Itulah romantikanya. Itulah perlunya menjaga nilai keimanan itu. Kalau dia turun jangan sampai terlalu drastis. Syukur bisa naik, naik dan naik dan itu perlu tahapan. Paling tidak kita bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan iman. Jangan disangka loh kalau kita bilang saya beriman kepada Allah lalu welcome itu enggak tuh. Jangan pikir kalau kita bilang saya hamba Allah, lalu Allah bilang iya deh lu hamba gua. Enggak tuh, enggak tuh. Akan datang cobaan, akan datang ujian, menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakuru amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami iman padahal mereka belum diuji lebih dulu pada waktu menghadapi ujian itulah kelihatan pasang surut keimanan ya kalau diuji sama yang enak sih lumayan saat diuji sama yang gak enak wa belukum bil khairi syari. kami akan coba kami akan uji imanmu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak jangan cuma bilang miskin ujian kaya itu cobaan Jangan coba bilang sakit cobaan, sehat itu ujian. Jangan bilang dipecat saja ujian, naik pangkat cobaan. Kita sering lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Atau sebaliknya, lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang enggak enak. Punya duit, cobaan, banyak duit, ujian. Tapi belum pernah saya dengar orang ngomong, Ustaz, saya lagi diuji sama Allah kenapa pak duit saya lagi banyak belum pernah, belum pernah kalau sudah bangkrut kere kismin kismin tuh bapaknya miskin baru merasa diuji para nabi dan para rasul sudah menghadapi itu dalam berjuang yang diuji berhadapan dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan umat yang kelewat bandel, dengan segala macam fitnahan, lulus, lolos, naik grafik keimanannya. Jadi ini klasifikasi yang ketiga. Yang keempat, ada iman yang paling jelek, imanun yankusu wala yazidu. Iman yang kurang terus dan enggak pernah tambah. Ini umumnya orang munafik ini. Ada iman, tapi karena imannya pura-pura, makin terkikis, makin terkikis, makin terkikis, akhirnya habis sama sekali. Dikira itu tentang klasifikasi keimanan. Ya. Baik, ya, kita akan uh, lanjutkan lagi untuk mendengarkan uh, ceramah DKI Jernin MZ. Tapi sekarang saya memberikan kesempatan dulu nih buat pemirsa yang ada di rumah yang mau bertanya sesuai dengan tema kita naik turunnya iman. Sepertinya kami sudah tersambung. Ini, halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Mariono di Jakarta. Pak Mariono di Jakarta. Silakan langsung pertanyaannya, Pak Mariono. Assalamualaikum, Bapak Haji. Waalaikumsalam. Uh, saya mau bertanya, bagaimana cara memperkokoh dan mempertebal iman kita terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia ini? Ya, memperkokoh keimanan kita terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Itu saja, Pak? Iya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih, Pak Mariono. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terhadap masalah-masalah banyak banget kayak ya. masalahnya. Hmm. <laughs> Gimana mungkin ini uh, apa ya? Kayak kita mengasah keimanan kita ya, Kiai ya. Silakan, Kiai. Iya, dalam kondisi normal memang kita bisa bilang segalanya. Tapi ada sebuah kondisi yang kita akan pada posisi yang sulit. Coba kalau kita kumpul dengan 10 orang yang 9 maling kira-kira bisa nggak kita teriak maling di sini keimanan nih inilah pengaruh lingkungan karena itu untuk menebalkan iman menata keimanan pertama iman itu harus selalu diasah ibarat kaca dia terkena noda harus rajin dielap jangan nunggu sampai dia berkarat di, di kaca itu sulit menghilangkannya begitu kena debu dilap kena debu dilap sehingga hati kaca hati kita tetap bersih artinya apa jangan nunggu besok untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang kita lakukan begitu berbuat dosa istighfar bikin lagi istighfar lagi bikin lagi istighfar lagi tapi jangan jangan dengan niat begitu hmm. Ya naik ntar gue istighfar lagi. <laughs> itu namanya gocek Tuhan. Tuhan digocek gimana? Nggak Jadi bener. harus berusaha benar gitu ya Kiai ya. Jadi harus ada upaya mengasah iman bahwa dia terkena titik-titik noda manusiawi. Tapi rajin apa kita membersihkannya? Jangan sampai dia berkarat di kaca hati kita. Itu satu. Yang kedua mengasah iman itu dengan ilmu dengan ilmu. Ini kan teologi dalam Islam, teologi buat semua umur. Semua orang boleh belajar ketuhanan dalam Islam. Bukan hal yang misteri, bukan hal yang rahasia. Dari anak-anak sampai nenek-nenek belajar tentang ketuhanan. Itu hebatnya teologi Islam. Terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar tentang ketuhanan dalam Islam. Dari anak-anak sampai mahasiswa sampai nenek-nenek lewat versinya masing-masing. Kalau kan di kampung nenek-nenek belajar sifat 20, itu kan teologi ketuhanan. Bari ngempes di tiang wujud artinya ada, maka mustahil eueuh. <laughs> Dulu ini hebatnya teologi dalam Islam terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar Tuhan dalam Islam. Tuhan terbuka untuk siapa saja untuk dipelajari, bukan zatnya, tapi keberadaannya. Nah, dan mengasah iman harus dengan ilmu, dengan keyakinan dan meyakini kebenaran dari keyakinan kita itu. Kita tahu maka kita percaya. Bukan karena kita percaya saja, tapi kita tahu maka kita percaya. Ini hebatnya teologi dalam Islam. Kita percayai sesuatu yang kita tahu bukan mempercayai sesuatu yang abstrak dan kita nggak tahu ini teologi dalam Islam terbuka untuk semua jadi mengasah iman dengan ilmu yang ketiga banyak bertafakur tafakkaru fi khalqillah merenungi bertafakur merenungi ciptaan Allah itu akan menambah nilai keimanan sebab kalau keimanan itu sudah melembaga maka apapun mata memandang dengan pandangan iman kaki bergerak dengan gerakan iman tangan bekerja dengan gerak yang didasari oleh keimanan itu warnanya jadi positif berangkat dari iman menjadi sumber energi yang menggerakkan seluruh potensi kita sebagai manusia Kredit. Gitu. Baik, subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Uh, sebelumnya ada yang mau bertanya, Bapak-bapak? Ya, silakan, Pak. Ya, silakan Pak. Sudah langsung Pak. Nah, ya, sudah, sudah, sudah. Langsung Pak, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Nama... berdiri Pak, boleh berdiri. Ya. Nama saya Haji Incang Sanudin dari Pondok Kopi, Jakarta Timur. Seperti apa yang Pak pernah Pak Kiai tadi jelaskan, judulnya Iman Turun Naik. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai, apa kiat-kiat kita untuk jangan sampai iman kita turun naik. Oh, gitu. Minimal mempertahankan supaya jangan sampai terlalu merosot. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi naik mobil nih, ya mesinnya mati, lagi di turunan tuh ngeremnya pakem gitu ya. <laughs> Baik, kita akan lanjutkan dan kita akan dengar jawabannya Kiai Haji Zainuddin MC tetaplah di tablet Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Thank you. Ya adanya bunyi beduk tadi itu sebagai salah satu semangat sebenarnya buat kita umat Islam menjelang waktu berbuka puasa ya kan. Buat yang baru bangun tidur langsung <laughs> langsung melek dikira buka padahal belum. <laughs> Baik, kita, ketemu lagi tentunya dalam acara tablik akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita sudah melewati beberapa segmen dan sekarang uh, kita masuk segmen berikutnya dan tentunya uh, K. Zainuddin MZ akan menjawab ya pertanyaan tadi uh, dari Bapak Encang ya Pak ya. Haji Incang tadi sehubungan bagaimana caranya kalau uh, supaya iman kita yang turun itu nggak turun terus gimana cara ngeremnya nih gitu ya silakan Kiai mungkin bisa dijawab pertanyaannya itu iya hadirin dan pemirsa TV One Pak Jinjang Sanudin mengatakan bagaimana caranya menjaga agar iman jangan mengalami penurunan kalau bisa naik terus walaupun kadang-kadang naik dan turun Pak Jenjang masih naik turun kan nah. saudara-saudara bagaimana caranya agar nilai keimanan kita tidak ngedrop gitu? tadi saya bilang pertama iman itu harus diasah dengan apa? Dengan ilmu, keyakinan. Yang kedua, ini iblis waktu terusir dari surga kan deklarasi iblis. Lantaran Adam saya terusir, maka sejak hari ini Adam dan keturunannya musuh bebuyutan. Saya akan gelincirkan mereka, saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Begitu dalam Quran. Iblis tidak menyebut dari atas dan dari bawah. Kiri, kanan, depan, belakang. Itu sumber godaan iblis. Enggak nyebut atas, bawah. Kenapa atas enggak disebut? Atas itu tempat orang munajat. Orang yang banyak bermohon kepada Allah itu bebas iblis. Banyak meminta, bukan minta banyak, banyak minta. Itu lain tuh. Banyak minta meminta banyak. Beda ya kayaknya. Kita disuruh banyak minta. Bukan minta banyak. Bawah itu simbol orang sujud. Orang sujud itu juga daerah bebas iblis. Maka atas bawah iblis gak jebut. Kiri kanan depan belakang oke okay, saya hantam mereka, saya goda mereka. Kiri kanan bisa bermakna panggilan dunia, hedonisme, materialisme, pangkat, jabatan. Dengan itu semua kita bisa iman bisa menurun. Tapi kalau rajin munajat, rajin sujud, tidak akan terjadi penurunan iman. Naik pangkat tetap hamba Allah. Jadi orang kaya tetap hamba Allah. Jadi pengusaha sukses tetap hamba Allah. Itu kiatnya supaya iman tidak turun. Tetap menyadari nilai kehambaannya hanya dua posisi yang iblis tidak sanggup menjangkau. Atas, bawah. Atas adalah munajat, bawah adalah sujud. Itu saya kira Pak Terus? Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih kayak ini. Bicara <clears throat> mengenai keimanan ini mungkin menyambung juga pertanyaan. Biasanya paling susah itu adalah bangun atau bangkit kembali dari keterpurukan, ya. Pada saat seseorang sudah pernah berada di posisi keimanan tertentu, dia merasa dekat dia merasa sudah menjalankan dan segala macam sampai satu saat datang ujian gagal dan dia terpuruk di titik terendah kayak nah gimana caranya supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan karena kan perasaan ego malu dengan lingkungan dan dan juga malu kepada Allah kadang -kadang setan itu membisiki gitu kan kadang ya. aduh munafik loh ngapain lagi balik nah misalnya kayak gitu nah itu gimana kiai Rasulullah memang pernah mengajarkan kita irhamu salah setan minan nas kasihanilah tiga orang Pertama Azizan zallat Orang terhormat yang jatuh hina Itu kalau nggak kuat mental Ambruk ya. Pejabat tinggi tiba-tiba pensiun Struk Biasa itu mobil dibukain orang Kacamata dibawain orang Mana-mana digondol dikawal-kawal Begitu pensiun kagak ada yang ngopenin Struk <laughs> Azizan zallat orang mulia yang jatuh ke bawah yang kedua wa ghaniyan takar. orang kaya yang jatuh miskin itu kalau enggak kuat mental itu juga depresi itu gampang stroke juga biasa serba ada kaya jatuh miskin kalau miskin jadi kaya paling kaget <laughs> tapi kayak jadi itu miskin ini ribet kalau nggak kuat mentalnya itu yang ketiga wafaqihan yal'abu bihil juhal orang ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan ini zamannya nih orang ngerti agama ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang sedang punya kekuasaan mengeluarkan patwa-patwa pesanan untuk menyenangkan kekuasaan itu kajian orang seperti itu Bagaimana Kiai? Haram. Ah yang benar Kiai. Haram dikit dah. <laughs> Pakai dikit dah lagi. Eh, orang bodoh yang dipermainkan, orang alim yang dipermainkan, orang bodoh yang punya kekuasaan. Tapi masalah bangkit dari keterpurukan itu perlu. Kenapa? Pedomannya cuma satu kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini itulah yang baik menurut Allah yang baik itu kita terima tapi terus berusaha mencari yang lebih baik dengan keyakinan bahwa yang terbaik belum datang eh, kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu yang baik kita terima itu karena kita tahu ada yang lebih baik Kenapa kita mau mencari yang lebih baik? Karena kita percaya yang terbaik belum muncul. Terus, dan terus berarah ke arah kepada yang sesuatu yang Jadi terus baik. optimis gitu ya? Kayaknya. Harus optimis karena orang yang oh, pesimis, orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur kakinya sebelah sebelum melangkah. Orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Belum apa-apa udah, udah nggak pede, susah jadi mengubur sebelah kakinya sebelum dia melangkah itu sebabnya eh, Rasulullah mengejarkan satu doa kita bermohon kepada Allah dari sikap lemah hati, lemah hati. minal ajzi wal kasal lemah hati dan malas itu kan sikap kalau sudah lemah hati dan malas itu sudah kita tidak akan bisa melakukan apapun karena itu sudah sumbernya subhanallah baik kita akan lanjutkan. Ya. memang sekarang ini saat yang tepat bagi kita untuk bangkit dari keterpurukannya pada saat kita di bulan suci Ramadan ini kadang-kadang kita merasa ego kita ya sanksi sosial atas apa segala perbuatan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu ayo kita bangun kita bangkit lagi jangan takut karena apa karena Allah Maha Pengampun mungkin orang di sekitar kita berpikiran tapi yang paling penting adalah bagaimana Allah yang memberikan ampunan kepada kita semuanya amin ya rabbal alamin nah baik sekarang saya berikan kesempatan nih sama ibu-ibu yang mau bertanya siapa? Ayo ibu. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari Lebakwangi. Ya, silakan Bu pertanyaannya. yang saya tanyakan para kiai ya itu. Setiap saya sholat, saya berdoa ingin mempunyai anak yang soleh. Tapi sampai saat ini sepertinya anak saya belum ada yang soleh. Allah. Jadi saya suka sangka kepada Allah Mungkin Allah belum apa tidak mendengar doa saya. Apakah itu termasuk iman saya sudah turun? Ustaz? Begitu saya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, perasaan seorang ibu ya yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena merasa, ibu merasa bahwa anaknya tidak soleh. Ya, Nanti mungkin banyak juga ibu-ibu yang punya perasaan yang sama dengan ibu ibu Tuti. Oke, mungkin Kiai iya. mau jawab silahkan Kiai. Sekarang Ya, sekarang. <laughs> sekarang Kiai kalian beneran sekarang. Habis maghrib juga nggak apa-apa. Ibu, pada prinsipnya semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma ada yang cash, ada yang kredit, ada yang ditunda. Apa sebab? berangkat dari tadi kita percaya yang diberikan Allah itu yang baik tapi kita terus berusaha mencari yang lebih baik karena kita yakin yang terbaik belum datang itu itu prinsip dasarnya ada doa itu yang cash begitu diminta begitu dikasih ini bukan kelas kita lah ini kelasnya para nabi para rasul para wali di luar wali kota <laughs> para wali Allah itu minta dikasih ada yang dikredit dikasih tapi tidak seperti yang diminta coba saya belum pernah dengar kita umat Islam meminta rezeki ya Allah berikanlah kami rezeki sedikit aja belum pernah mesti kalau saya minta rezeki rizkon halalan toyiban wasian halal bagus banyak tapi kadang-kadang kita udah pegel <laughs> nungguin. Belum yang datang dikit. Itu namanya di kredit. Ada yang ditunda. Tidak sekarang. Mungkin tahun depan. Mungkin dua tahun dua tahun kemuka. Nampak anak ibu sekarang belum soleh. Tahun depan siapa tahu. Dua tahun ke depan siapa tahu. Asal jangan buruk sangka kepada Allah. Ini prinsip. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan Inna Allah la yakbalu doaan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak pernah menerima doa dari hati orang yang lalai dan main-main. Wah, ini doa gue nggak diterima kali ini. Enggak dah, mendingan jangan berdoa kalau udah kalau udah berangkat dari gitu, udah mendingan jangan doa diam aja dah. Berdoa tapi jangan-jangan Tuhan kagak terima nih. Kagak bener-bener. Ana inda zanni abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku kepadaku. Kalau dia baik sangka akan baik jadinya. Nah, saya sekali saya analogi satu, Bu. Anak kita kelas 3 SD minta eh kelas 3 SD minta dibeliin motor. Motor kita mampulah beli motor Cuman kalau kelas 3 SD kira-kira dibeliin nggak? Enggak. Apa kita nggak sayang sama anak? Karena sayangnya, tuh. karena sayangnya dibeliin motor nih. celaka nih nggak sampai ke sekolah nih. Tawan puring ngusrak Enggak dibeliinnya itu bukan karena bukan karena benci, karena sayangnya. Nah kadang-kadang di depan Allah kita ini masih anak-anak kadang-kadang makin dewasa kita makin besar karunia Allah kenapa? Allah mau karunia itu bisa dipertanggungjawabkan bisa dipertanggungjawabkan jadi sudah benar apa yang ibu lakukan tapi tetaplah baik sangka kepada Allah karena semua doa didengar Tuhan jadi. Amin insya Allah baik terima kasih jadi tetap optimis dalam berdoa yakin bahwa Allah akan mengabulkannya mungkin tidak sekarang tapi nanti suatu saat ya baik pemirsa kita akan lanjutkan lagi dan nanti buat anda yang menantikan kuis persembahan dari Oli Top One jangan kemana-mana sebab setelah ini kita akan ada kuis persembahan dari Oli Top One jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tentunya di edisi hari ke-12 ya di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari ke-12 ini kita masih tetap semangat ya. Buat Anda yang sekarang ini berada di Indonesia bagian tengah, kayaknya udah menuju waktu berbuka puasa nih ya. Jadi selamat berbuka puasa ya buat Anda yang di Indonesia bagian tengah. Buat yang belum ya, sabar, sabar. Khususnya berada di Jakarta dan juga saudara kita yang ada di Aceh nih. Kalau Aceh itu jam 7 kalau saya nggak salah, jadi sabar dulu. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan uh, tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, ini merupakan catatan penutup dari jumpa kita pada kesempatan bicara tentang pasang surutnya keimanan. Pertama, ujian dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan adalah syukur dan sabar. Syukur atas segala ujian yang baik dan sabar atas ujian yang kurang menyenangkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi dua-duanya bersyukur itu pada tingkatan yang level lebih tinggi lagi sama juga dengan kalau kita beribadah berharap surga dan takut neraka itu baik tapi akan lebih baik lagi kalau kita beribadah karena mengharap ridho mengharap ridho soal surga dan neraka soal kemudian tapi mengharap ridho ada sisi peningkatan nilai keimanan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita merenung tentang harta kita yang paling berharga yang namanya iman. Tentang milik kita yang nilainya tidak ternilai, yaitu yang sesuatu yang bernama iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Karena mereka juga adalah masa depan kita. Sehingga dengan iman yang kita harapkan bertambah meningkat dan meningkat amaliah kita juga ikut meningkat jadi nggak logis kalau kita bilang gue sih biar nggak pernah sedekah juga tapi iman gue mantep kayaknya nggak logis tuh kayaknya nggak logis karena itu indikasi iman meningkat amaliah kita juga ikut meningkat Mudah-mudahan di bulan Ramadan dan sesudahnya ini grafik keimanan kita bertambah, bertambah dan bertambah dan tidak semakin berkurang. Iya. Ini terima kasih dan Kiai, mohon maaf. Ada satu pertanyaan terakhir nih Kiai. <clears throat> Tadi ada eh, bapak-bapak uh, yang bertanya begini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam rangka mendidik anak-anak kita, Kiai? Eh, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang uh, ya beriman lah nantinya pada saat dia sudah dewasa. Dari dari kecil pendidikan seperti apa yang bisa kita terapkan pada anak kita kini? Kalau mengacu kepada konsep keagamaan memang awal wajibin alal insan. Yang pertama wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Itu itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita secara dini sebelum dia kenal matematika sebelum dia kenal IPA sebelum dia kenal bahasa Inggris yang pertama dia kenal Allah adalah Tuhannya itu saja dulu ya. Allah adalah Tuhannya dari situ lalu berkembang menjadi pola dasar keimanan karena dalam Islam perintah Iqra tidak pisah dengan bismi rabbika. Ya. Bacalah tapi dengan nama Tuhanmu ilmu pengetahuan harus dilandasi atas dasar keimanan itu bahasa yang sering saya sampaikan ibu mendingan mana punya anak pinter tapi kagak benar sama punya anak benar tapi kagak pinter <laughs> ayo mendingan mana ya? bu yang mana bu <laughs> yang paling mendingan mana punya anak biar pinter asal benar <laughs> ya biar pinter asal benar nah, supaya pinter anak sekolahin anak sekolahin gelang doang digedein lu <laughs> supaya pinter anak sekolah bapakmu coba taman SD nak kau sarjana bapakmu cuma jadi RT kau jadi camat anak-anak kita harus lebih baik dari kita supaya benar iman tanamkan di hatinya mulai sejak dini uh, kalau bicara meningkatkan keimanan uh, kan di bulan Ramadan ini nih banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikannya ada yang ber itikaf. Tadi Kiai juga mengatakan bahwa apa tadi uh, kita mengagungkan atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah dengan beritikaf atau mungkin buat orang yang menjalankan umroh misalnya, ya? Apakah itu juga sebagai salah satu untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, Kiai? Salah satu upaya menjaga stabilitas iman itu tadi saya katakan dengan jalan tafakur. Tafakur itu merenungi kekuasaan Allah. Orangnya bisa di masjid, etikaf Orangnya bisa ada di pinggir laut, di Ancol. Dia lihat laut terhampar luas Oke, biru. jangan jangan ngomong di pinggir laut. Um, orang umpamanya. Oh, iya. <laughs> Atau enggak ke laut lah. Di kaki gunung. Iya. Dia lihat gunung tinggi menjulang ke angkasa. Bukan main lautan, bukan main gunung, kalau gunung aja udah begini hebat, apalagi yang bikin gunung. Eh, ini tafakur. Apalagi yang bikin gunung. Dia nggak puji gunung, dia puji yang bikin gunung. Bukan main otak manusia, bikin komputer begini-begini hebat. Kalau yang otak aja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Allahu Akbar. Allah dia nggak puji otak, dia puji yang bikin otak. Ini tafakur namanya bisa juga di masjid etika perenung nggak baca apa-apa mulutnya dia aja cuma hatinya Allah Allah Allah Allah itu tafakur juga dalam upaya menjaga stabilitas keimanan jadi tafakur hal yang di mana saja bisa kita lakukan bahkan piknik pun ada, bisa ada pahalanya hmm. piknik ada pahalanya piknik ya Iya. Dengan melihat keindahan alam itu melihat keindahan alam tidak memuji alam